Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan kajian fikih. Sekarang masih kitab Al-Hudud. Sekarang tentang Al-Khamr, tentang khamr. Yang pertama at-tadarruj fi tahrimiha. Uh, tadarruj apa namanya? berjenjang dalam pengharaman khamar itu. Karena orang-orang Arab mereka biasa hidup minum khamar. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah pun masih mereka sebagian atau banyak uh, sahabat Rasulullah SAW yang minum khamar karena belum diharamkan. Sehingga banyak pertanyaan kaum muslimin tentang khamar dan tentang judi dikarenakan mereka melihat pada khamar ini dan pada judi ini e, adanya kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan e, akibat dua hal ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabiru wa manafi'u nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima." Mereka bertanya kepada engkau tentang khamar dan judi. Katakanlah, di dalam keduanya, dalam Muhammad dan Juda ini, dalam judi ini, ismun kabir. Ada dosa yang besar. Wa mana linnas. Dan ada manfaat bagi manusia. Akan tetapi, ismuhuma dosa keduanya itu lebih banyak, lebih besar daripada manfaatnya. Jadi dalam eh, meminum khamar dan dalam bisnis khamar, dalam judi itu terdapat manfaat. Kalau homer bisa menghangatkan badan atau bisa membuat orang apa? percaya diri dalam peperangan biasanya. Juga dalam judi orang mendapatkan harta dengan mudah. Itu manfaat yang ada pada homer dan judi. Akan tapi e, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala e, menetapkan bahwa dosanya, tapi di sini belum sifatnya pengharaman yang kot'i. Masih apa? Ada manfaatnya, ada dosanya, tapi dosanya lebih besar. Berarti lebih utama untuk ditinggalkan. Jadi belum e, pengharaman yang total. Kemudian e, fase berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamer ketika menjelang mau melaksanakan sholat supaya orang uh, apa uh, ketika sedang sholat memahami apa yang di, dibacanya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." hey, orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan ini sebab nuzulnya ada sebagian ada seorang yang salat sedang dia mabuk terus baca surat Al-Kafirun dengan membacanya Qul ya yuhal kafirun a'budu ma ta'budun sampai akhir surat. Hei orang-orang kafir, aku mengibadati apa yang kalian ibadati. Itu sedang mabuk gitu kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin saat itu untuk minum khamr menjelang waktu salat Berarti kalau jauh-jauh dari waktu salat masih masih boleh belum diharamkan. Tapi e, kebiasaan mereka sudah mulai berkurang kan? Dan berarti kalau setiap saat eh, biasanya eh, meminumnya, tapi sekarang sudah jauh-jauh waktu seperti antara maghrib dengan isya, tidak antara asar dengan maghrib juga dekat kan? Antara zuhur dengan asar juga dekat. Maling habis apa? Oh, habis Isya sampai pagi, dari pagi sampai zuhur kesempatannya kan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang merupakan pengharaman secara total. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijasum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun hai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamr judi ya ansob berhala patung wal azlam dan uh, apa anak panah untuk mengundi nasib adalah rejesun min amali syaitan adalah hal yang khabis yang busuk, yang buruk, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah supaya kalian beruntung. Setan itu hanyalah ingin e, menimbulkan di tengah kalian permusuhan dan kebencian akibat homer dan judi dan menghalang-halangi kalian dari zikrullah dan dari sholat. Maka apakah kalian menghentikan? Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan e, apa Eh, kerusakan-kerusakan atau hal-hal yang buruk yang ada pada Homer dan Judi dan e, eh, Ansab dan Azram. Yang pertama, semuanya adalah rijsun. Adalah rijsun atau hobis mustaqzar. Satu yang buruk yang dianggap jijik buruk oleh orang yang berakal. Kedua, termasuk amal syaitan. Perbuatan setan. Setan yang e, apa memperindah untuk melakukannya. Sehingga kalau itu perbuatan setan berarti harus di ditinggalkan. Terus Allah Subhanahu wa taala menggantungkan keberuntungan terhadap sikap menjauhinya fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Terus juga khamr dan judi ini diinginkan oleh setan apa? menimbulkan permusuhan dan kebencian. Makanya orang minum homer biasanya apa? Berantem kan. Orang judi ini apa? kalah itu kan, apalagi judi sambil minum homer itu kan. Timbul apa? E, pertikaian. Terus juga menghalang-halangi dari zikrullah dan dari sholat Ini kaitan dengan ukrawinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahal antum muntahun apa kalian menghentikan? Jadi Makanya ketika turun ayat ini maka para sahabat mengatakan intahayna intahayna kami berhenti. Jadi ini merupakan ayat yang pemungkas dalam pengharaman khamar. Itu kaitan dengan tadarus dalam pengharaman khamar eh, pelan-pelan atau apa eh, bertahap dalam pengharaman khamar. Selanjutnya adalah tasdidul Islam fi tahrimil khamri sikap Islam yang keras dalam mengharamkan khamr. Di dalam hadis sahih dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengatakan al khamru ummul khaba'is. Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'una yawman. Fa in mata wahya fi batnihi mata mitatan jahiliyah. Homer itu adalah ibu segala keburukan. Barang siapa minum homer, maka tidak terima sholatnya selama 40 hari. Tidak terima. Kemudian bila dia mati, sedangkan homer masih ada di perutnya, maka dia mati jahiliyah. Di sini ancamannya, pertama homer adalah umul khobais, ibunya segala keburukan. Karena dengan homer orang ujungnya apa? Ya, hal-hal yang buruk dia lakukan. Terus tidak terima salat 40 hari kalau orang minum homer tidak tobat. Terus kalau mati, homer masih di perutnya, dia tidak tobat tentunya maka mati dengan kematian orang jahiliyah. Hadis sahih juga dalam hadis sahih yang lain, hadis Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Anas bahwa Rasulullah SAW mengatakan "La e, la'ana melaknat fil khamri ashratan melaknat sepuluh pihak karena sebab khamar ini. Pertama, asiroha orang yang memerasnya. Wa mu'tasiroha orang yang meminta diperaskan. Wa syaribaha dan orang yang meminumnya. Wa hamilaha orang yang membawanya. Wal mahmulah ilaihi dan orang yang dibawakan kepadanya. Wasaqiyaha dan orang yang menuangkannya. Yang mengucurkannya. Waba'i'aha dan orang yang menjualnya. Wa'akila samaniha dan orang yang makan apa? E, apa namanya? Keuntungannya. Dilanat kan? Oh, berarti orang mak apa, makan dari hasil eh, narkoba kan nanti akan sama akan ada buat narkoba sama dengan homer bahkan lebih buruk gitu kan kemudian wal musyariya lah orang yang membelinya yang belinya terus wal mustaro lahu dan orang yang dibelikan minta dibelikan bisa beli sendiri bisa dibelikan di sini sepuluh pihak orang yang merasnya minta diperaskan, meminumnya, membawanya, yang dibawakan, yang menuangkan, yang menjual, yang makan hasilnya, yang membelinya dan yang dibelikannya. Juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'min." wala yashrabul khamra hina yashrabu hawa huwa mu'min. Hadis dari Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Rasulullah mengatakan tidaklah berzina orang yang berzina saat dia berzina sedang dia itu mukmin. Dan tidaklah orang mencuri dia mencuri saat mencuri sedang dia mukmin. Dan tidak minum homer, orang yang minum homer saat dia minumnya sedangkan dia mukmin. Di sini orang yang minum yang berzina, yang mencuri, yang minum khamar bukan mukmin. Maksudnya bukan mukmin kamilul iman. Jadi maksud penafian di sini penafian kamal al-iman. Makanya kan e, kalau seandainya kafir, tentu berzina tidak akan di, jadi tidak akan dirajam. Orang yang minum khamar tidak akan di dera Orang yang apa e, mencuri tidak akan dipotong tangan. Kalau seandainya apa? Murtad, kafir. Tapi di sini menafikan iman di sini adalah menafikan keimanan sebagai orang mukmin yang mendapatkan jaminan. Karena kan jaminan dalam Al-Qur'an diberikan kepada orang mukmin. Karena kan ada iman, ada ada ihsan, lingkaran di dalam. Terus di luarnya ada ima, iman, mukmin. Terus lingkaran besarnya Islam. Dia Eh, bukan muslim, eh bukan uh, kalau bukan muslim apa? Kafir ya. Tapi kalau bukan mukmin muslim. Tapi kalau bukan muhsin masih mukmin. Jadi setiap muhsin pasti mukmin dan muslim. Uh, setiap mukmin pasti muslim. Tapi tidak mesti muhsin. Setiap tidak setiap orang muslim dia mukmin. Makanya apa namanya tidak boleh mengatakan saya mukmin. Kenapa? Maksudnya mukmin sempurna imannya, tapi saya muslim. Saya muslim. Karena eh, makanya kan ulama eh, berselisih tentang orang mengatakan saya mukmin insyaallah. Maksudnya mukmin yang sempurna imannya insyaallah. Bukan maksudnya menggantungkan keimanan kepada insyaallah, tapi maksudnya dia muslim tapi tidak yakin dirinya sebagai orang mukmin yang sempurna iman Karena kan kita tidak ya dosa kan banyak. Sedangkan yang disebut orang mukmin itu orang yang eh, apa? yang tidak israr terhadap apa? sogoir dan tidak melakukan dosa besar. Itu orang dan menunaikan kewajiban itu orang mukmin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala e, memberikan hukuman kepada orang yang minum khamr di dunia terus dia tidak tobat terus mati membawa dosa minum khamr walaupun dia seorang yang bertauhid dibalas di akhiratnya dengan apa kalau seandainya masuk surga tidak akan minum tidak akan dapat minuman khamr karena kan di, di surga minumannya apa ada khamr ada laban, ada asal, ada air yang apa? air asin, air yang uh, enak gitu kan. Nah, khamar nanti di surga, di surga tidak memabukan minuman apa uh, ahli surga. Nah, orang yang di dunia minum khamar tidak tobat, kalau masuk surga pun tidak akan minum khamar walaupun masuk surga. Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih, "Man syaribal khamra fid dunya walam yatub lam yashrabha fil akhirah wa in dakhala jannata barang siapa minum khamr di dunia dan dia tidak taubat maka dia tidak meminumnya di akhirat walaupun dia masuk surga kemudian apa yang disebut dengan khamr mahyal khamru apa definisi khamr itu khamr adalah kullu ma khamara al-uqul ay sataraha wa afsadaha khamr itu setiap yang menutupi akal atau merusaknya. Berarti setiap, karena setiap tidak mesti benda cair kan? Ya, bisa serbuk, bisa daun kan? Setiap itu kan, namanya setiap apa saja. Bisa benda padat, bisa benda cair, kan? bisa asap, kan gitu. Jadi setiap yang menutupi akal itu adalah khamr. Wa nih ayus min sya'nihi ayyuskira yu'tabaru khamran. Ya, setiap yang e, bisa memabukan disebut khamr. Macamnya apa saja, tidak baik e, bahannya cair ataupun padat ataupun yang lainnya. Terus bahannya juga baik khamr itu terbuat dari apa? Anggur, dari jagung, dari madu, dari kurma, dari gandum atau dari saja eh, dari apa saja itu disebut apa? khamar. Di dalam uh, hadis hadis sahih eh, riwayat Imam Ahmad Abu Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma Rasulullah SAW mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram. Kan kalau e, eh, khamr alasan pengharamannya adalah ilat e, tahrimnya adalah al-iskar, memabukkan. E, zaman itu punya zaman itu terbuat dari apa? anggur, dari e, kurma dan yang lainnya. Tapi kan di sana tidak ada tidak ada beras kan? Adanya kan gandum ya atau e, yang lainnya. Jadi e, yang penting ada ilatnya sama, iskar sama bukan kan diikutkan hukum cabang umpamanya e, apa e, beras hukum cabangnya disamakan dengan anggur atau buat dari anggur alasannya iskar sama bukan hukumnya haram itu namanya kias jadi setiap yang sama bukan homer dan setiap homer itu haram Imam Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu khatab ala mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu khutbah di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amma ba'du ayyuhan nas innahu nazala tahrimul khamri wa hiya min khamsati min khams min khamsat eh, min khamsati asya'a min al-'inabi wat-tamri wal-'asari wal-'asali wal-hintati wasyair. Wal wal khamru ma khamara al aqla. Wahai manusia, sungguhnya pengharaman khamar telah turun. Sedangkan ia itu dari lima hal saat diturunkan khamar. Khamar yang ada terbuat dari lima macam uh, apa bahan dasar. Dari inab, dari anggur, tamar dari kurma, asal dari madu, madu bisa jadi khamar juga. Wal dari gandum, syair dan syair. Syair itu ya model gandum juga yang mungkin yang suka dipakai makan burung itu kan. Atau juga bisa kayak e, kalau di kita hanjeli ya. Itu kan model gandum juga kan. Cuma tidak dimakan manusia. Zaman sekarang, zaman dulu dimakan. Di sini Umar bin Khattab mengatakan hal ini di hadapan para sahabat di atas mimbar Rasulullah tidak ada yang mengingkari. Di mana beliau mengatakan bahwa setiap yang memabuk, yang menutupi akal itu adalah khamr. Wal khamru ma khamara al aqla Juga Ashabus Sunan meriwayatkan dari An-Nu'man ibnu Bashir wa Rasulullah SAW mengatakan Inna minal inabi khamran wa inna minat tamri khamran wa inna minal asali khamran wa inna minal burri khamran wa inna minasy syairi khamran. Sesungguhnya dari Eh, kur, uh, anggur ada homernya. Dari kurma ada homernya. Dari madu juga ada homer. Dari gandum juga ada homer. Dari syair juga ada homer. Jadi maksudnya eh, makanan-makanan itu bisa dibuat homer. Jadi barang yang halal bisa kalau sudah melalui proses tertentu bisa menjadi barang haram. Makanya ada ada, ada orang mengatakan kau ingin mengingkari pengharaman khamar itu kan ini air halal gak dia orang mulhid halal ini kurma halal gak halal kenapa yang halal sama halal digabung menjadi haram ingin apa membantah pengharaman khamar di, dijawab kan sama eh, apa eh, sama ya ulama ini apa uh, apa namanya tanah itu kan tanah kalau kamu dipukul sakit gak sama tanah disembur kan gak sakit ini air disemburin sakit gak tapi air campur tanah dibiarkan kering jadi apa jadi bata kamu dilempar sakit gak sakit kan berarti sekarang apa udah berubah kan namanya gitu kan nah, berarti e, proses itu bisa merubah status benda. Kemudian juga Imam Ahmad Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Musa al Ashari berkata, "Kutu ya Rasulullah, abtina fi kuna kunna nasna'uhuma bil Yaman." Wahai Rasulullah, berikan fatwa kepada kami tentang dua minuman yang kami suka buat di Yaman. Itu apa? Al-bit'u wa huwa al asal hina yashtaddu wal mizru wa huwa al zarrah wasyair yumbazu hatta yashtad yaitu bito namanya bito yaitu dari madu yang dibiarkan menyengat jadi khamar dan al terbuat dari uh, zurrah zurrah dari jagung dan dari syair yang dibiarkan apa di apa dibikin nabis apa bikin Eh, sarinya apa terus dibiarkan sampai apa sampai menyengat ya sadu kan kalau madu ya madu kasih air ya dibiarkan coba uh, eh, berapa eh, tiga hari menyengat kan itu jadi khamar makanya kan itu apa peyem beas ya beras kan airnya kan nyengat gak nyengat itu namanya yang disebut idza shtadda wa qazafa bizzabad idza shtadda bila menyengat wa qazafa bizzabad dan mengeluarkan buih itu jadi homer. qal wa kana Rasulullah SAW. qad utiya al kalim bi khawatimihi faqal kullu muskirin haram setiap yang memabukan itu haram apapun ala apa bahannya yang penting kalau memabukan dia haram. Juga Abu Dawud An-Nasai dari Jabir Ibn Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan ma'askara kasiruhu faqaliluhu haram. Yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram. Jadi kalau satu gelas diminum memabukkan maka sedikit pun satu seloki satu sendok maka dia haram. Itu tentang definisi khamar. Kemudian selanjutnya al muhadirat muhadirat, narkoba apa narkotik kan. al muhadir itu membuat apa? Jadi uh, jadi bad, apa sakau ya bahasa ini kan. Hada hukum Allah fil khamr tadi hukum Allah tentang khamr. Uh, eh, adapun amma ma yuzil akla min gueril ashriba. Adapun yang melenyapkan akal pikiran dari selain minuman misal al-heroin wal kokain wal hashish wa ghairihima minal muhadirat, fa innahu haramun li'annahu muskir seperti heroin, kokain, ganja dan yang lainnya. Maka itu haram karena memabukkan juga. Dalam hadis yang tadi, hadis sahih Muslim, Rasulullah mengatakan kullu muskirin haramun wa kullu khamrin haram wa kullu muskirin haramun wa kullu khamrin haramun setiap yang memabukkan itu uh, tadi wa kullu muskirin khamrun kan wa kullu khamrin haram oleh sebab itu tidak boleh apa menanam ganja uh, eh, apalagi tanamannya opium bisnis itu kan tidak boleh juga ya punya sama dengan komar tadi jual belinya tidak boleh karena dalam hadis sahih Rasul mengatakan Inna innallaha idza harrama syai'an harrama samanahu. Allah bila mengharamkan sesuatu mengharamkan apa? hasil penjualan juga. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya Asyasa Syariah, "Innal hashisha haram, yuhaddu mutanawiluha kama yuhaddu syaribul khamri, Wahiyah hiya akhbathu minal khamri min jihati annaha tufsidul aqla wal mizaj." hatta yasira fi takhannusin wa diyasatin wa min al mafasid wa inna hatta sudu an dzikrillah wa anis salah wa hiya dakhilatun fi ma haramahullahu wa rasuluhu min al khamri wal muskir lafzan aw ma'nan sesungguhnya ganja itu haram orang yang apa mengkonsumsinya maka dihad sebagaimana peminum khamr di dihad ia lebih buruk daripada khamr dari sisi merusak apa akal dan mizaj mizaj itu apa uh, yang bikin kecanduan kan. Kalau orang homer kan tidak dalam arti tidak ke, seperti kecanduan orang yang apa narkoba kan. Sampai apa orang sakau kan. Itu namanya merusak mizaj. Mizaj itu kan kita punya mizaj masing-masing. Oh, normal. Nah, kalau dengan sebab apa narkoba itu, narkotik itu eh, keluar apa mizaj kita jadi apa? tidak normal. Sehingga kalau Eh, tidak mengkonsumsi itu apa badan apa yang menuntut kalau tidak ya tadi ya sakawitur itu sampai apa yasir fitahannus wadiasa tahanus itu jadi kayak ya orang kan perilakunya kayak orang-orang apa banci kalau Homer kan di pemberani kan ya tapi kalau apa yang tadi seperti ya lebih cenderung kepada cabul-cabul gitu kan itu. kalau apa uh, apa konsumsi uh, narkoba itu dan ke apa kerusakan-kerusakan yang lain dan dia juga menghalang-halangi dari sol, uh, zikrullah dan dari salat dimasuk dalam kategori yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya kaitan dengan khomer dan hal yang memabukkan secara lafaz maupun secara makna. Imam as sanani dalam Subul Salam mengatakan innahu uh, yuharramu ma askara min ayyi syai'in wa illam yakun mashruban kal hashisha". Jadi apa saja yang memabukkan diharamkan walaupun bukan yang diminum seperti hashisha seperti ganja. Al-Hafidh Ibnu Hajar, eh, beliau menukir dari Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa orang yang mengatakan bahwa hasyisyah bahwa ganja itu tidak memabukkan namun itu hanya muhadir membuat sakau mukabirun maka dia itu menolak sesuatu yang nyata fa innaha tuhdisu ma tuhdisul khamru min at-tarbi wan nishwah di mana ganja ini mengakibatkan apa yang diakibatkan oleh khamr seperti tarab tarab itu orang apa eh, apa ya uh, kayak gitu apa ya, e teler itu kan apa hepatitis ah, seperti itu itu kaitan dengan muhadirat nanti kita lanjutkan